سورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر Saat hari kiamat semakin dekat dan bulan pun telah terbelah. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginan hawa nafsunya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. حكمة بالغة فما تغني النذر Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika malaikat penyeru mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang-belalang yang berterbangan. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر Dengan patuh, mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang yang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر Sebelum mereka, kaum Nuh telah mendustakan Rasulnya. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila. Dan Nuh diusirnya dengan ancaman. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر Maka Nuh mengadu kepada Tuhannya. Dia berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر Dan kami jadikan bumi menyembur mata air-mata air. Maka bertemulah air-air itu sehingga meluap, menimbulkan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Yang berlayar dengan pengawasan kami sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. ولقد تركناها آية فهل من مدكر Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? فكيف كان عذابي ونذر Maka, betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Dan sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر Kaum Ma'ad pun telah mendustakan Rasulnya. Maka, betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر Sesungguhnya, kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari naas yang terus-menerus. Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Dan sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? كذبت ثمود بالنذر Kaum Thamud pun telah mendustakan peringatan itu. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه maka mereka berkata, Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah soleh itu seorang yang sangat pendusta dan sombong. Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya pendusta dan sombong itu. Sesungguhnya kami telah mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka wahai soleh, tunggulah mereka dan bersabarlah. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر Maka mereka memanggil kawannya. Kemudian dia menangkap dan memotong unta itu. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Sesungguhnya kami telah mengirim kepada mereka suatu suara yang keras mengguntur maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk. Dan sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر Sesungguhnya kami telah mengirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut, kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sungguh, Lut telah memberikan peringatan kepada mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر Dan sungguh, mereka telah membujuk Lut untuk menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa, maha kuasa. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah memberi jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu? أم يقولون نحن جميع منتصر Atau mereka mengatakan, kami ini adalah golongan yang bersatu, yang pasti menang. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Sungguh, orang-orang yang berdosa, di dunia mereka dalam kesesatan, dan di akhirat mereka berada di neraka. Ingatlah pada hari, mereka diseret ke dalam neraka pada wajah mereka, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Inna kulla khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, seperti kejapan mata. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر Dan sungguh, kami telah membinasakan orang-orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? وكل شيء فعلوه في الزبر Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di taman-taman dan sungai-sungai. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.